Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala Al-Hadithu Rabi' wa Sab'un. Hadis yang ke-74 Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW itu biasa berzikir, menyebut nama Allah di seluruh kondisi beliau. Hadis ini sering disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Taharah. Menunjukkan apa? Bahwasanya zikir itu tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan secara umum, tidak disyaratkan berwudu, tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Karena apa? Ala kulli nih di seluruh kondisi. Sementara tidak mungkin Rasulullah itu di dalam seluruh kondisinya adalah apa? Tidak pernah batal. Itu tidak mungkin. Maka ini menunjukkan isyarat kepada apa? Kepada hadis yang sebelumnya. Bahwasanya apa? Seseorang itu boleh dia membaca Al-Quran walaupun tidak suci. Tetapi apa? Mustahab untuk dia berwudu dan sebagainya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah asal yaitu dalil tentang bolehnya berzikir dengan berbagai macam zikir walaupun tanpa toharoh dan ini adalah boleh menurut kesepakatan kaum muslimin. Ini secara umum. Seringkali ijma itu terbentuk dalam kes yang umum. Adapun ketika perincian dan ketika masuk di dalam masalah percabangan, maka di situ ada perselisihan. Seperti apa? Secara umum, zikir adalah apa? Zikir adalah tidak harus dalam keadaan berwudu. Tetapi apa? Sholat bagian dari zikir. Sementara wajib untuk apa? wajib untuk suci di dalam masalah sholat. Barangkali ada pertanyaan demikian pula masalah apa? Masalah membaca Al-Quran. Ada dalil khusus yang mewajibkan untuk kita apa? Untuk kita bersuci dulu. Kita katakan apa? Memang dohir dari hadis Amr bin Hazm kemarin menunjukkan yang demikian. Tetapi ya apa telah dijelaskan oleh hadis yang telah kita lewati kemarin juga di dalam syarahnya in nama umir tu bil wudu idza qumtu sholat Hanyalah aku itu diperintahkan untuk berwudu apabila aku berdiri untuk sholat. Maka ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran dan juga memegang Al-Quran itu tidak apa tidak wajib berwudu, tetapi mustahab. Baik. Dan hadis ini dia dimasukkan dalam satu bab yang sama oleh para ulama di dalam syarahnya dengan apa hadis Ibnu Umar, oh, apa? Hadis Eh, Muhajir bin Kunfus radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan dia adalah hadis yang sahih yaitu apa anna Umar bin Rasulullah SAW alaihi wasallam wa huwa yabul bahwasanya dia melewati Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah itu sedang apa buang air kecil kemudian Muhajir mengatakan fasallam tu alaihi falam yarudda alayya salam aku eh, aku bersalam kepada beliau tapi beliau tidak menjawab kemudian setelah selesai itu Baru kemudian beliau tayamum, kemudian mendatangi itu dan mengucapkan salam, e, menjawab salam dan mengatakan innama akrahu an adkurullah illa ala tuhur. Aku itu tidak suka untuk berzikir kecuali dalam keadaan suci. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya memang zikir dalam keadaan suci ini mustahab. Adapun kalau dalam keadaan tidak suci, maka dia ini adalah apa? makruh. Tetapi apa? Hendaknya jangan sampai kondisi kita yang tidak suci itu menghalangi kita untuk memperbanyak zikir. Karena apa? Orang akan rugi kalau dia setiap saatnya itu kehilangan apa? Kehilangan zikir. Sebagaimana datang di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan juga lafaz yang hampir mirip. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sama-sama sahih Rasulullah mengatakan apa itu ma min qaumin yajlisu majlisan la yaturuna asmallahi alaih wa la yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa kana yaumal qiyamah hasratan Tidaklah suatu kaum itu duduk di suatu majelis, kemudian dia tidak berzikir di situ dan tidak bersolawat kepada nabinya, kecuali nanti di hari kiamat hal itu akan menjadi penyesalan. Wa inda jannah walaupun mereka masuk ke dalam surga minal ajr dikarenakan pahala yang luput. Ini menunjukkan apa? Pahala zikir itu memang luar biasa besar. Sehingga walaupun orang masuk surga, kalau dia tahu pahala zikir yang hilang darinya, maka apa? Dia akan menyesali itu. Makanya walaupun kita tidak dalam keadaan suci dan memang tidak mungkin setiap waktu kita ini suci, jangan sampai hal itu menghalangi kita untuk berzikir. Banyak-banyak berzikir, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim atau yang lain yang mudah bagi kita. Baik. So, yeah. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya kebencian Rasulullah yang disebutkan di dalam hadis Al-Muhajir bin Qunfut radhiyallahu anhu tadi adalah kebencian yang makruh tanjih bukan sampai haram. Maka orang yang berzikir dalam keadaan dia itu belum suci ini la isma alaih dia tidak berdosa. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Al-Hadithul Khamis was Hadis yang ke-75 Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhijamah, e, berbekam, mengeluarkan darah kotor. Dan beliau sholat dan beliau tidak wudhu. Akhrajahu ad-Daruqutni wa layyanah. Daruqutni meriwayatkan ini dan menghukumi bahwasanya hadis ini lembek, yaitu apa ada kelemahannya. Dan memang dia lemah karena di dalam sarannya ada Soleh bin Muqatil dia lemah melihatkan dari ayahnya sementara ayahnya itu majhul sehingga apa menambah kelemahan juga di dalam sananya ada lain lagi Sulaiman bin Dawud al Qurashi dia juga apa majhul maka memang sanadnya ini lemah tapi kenapa Ibnu Hajar walaupun tahu sanadnya lemah beliau menyebutkan ini karena memang ini adalah suatu pembahasan yang khusus di dalam masalah apa itu nawakidul wudhu pembatal-pembatal wudhu yaitu apa tentang masalah hijamah kalau seseorang berwudhu atau suci dengan cara yang lain kemudian dia keluar darah apakah ini batal wudhunya para ulama berselisih pendapat tentang ini tetapi yang rojih yang paling kuat adalah apa dia tidak membatalkan wudhu karena dalilnya lemah dalil yang hadis anak tadi lemah eh, apa bukan bukan karena apa karena pada asalnya pada asalnya adalah sesuatu itu tidak dihukumi membatalkan wudhu tanpa ada dalil yang sahih adapun hadis yang disebutkan dalam bab kita justru apa mendukung kelompok yang menyatakan tidak batal wudhunya. Tapi kita katakan apa? Ini hadisnya lemah. Dan ulama yang berpendapat demikian, mereka adalah jumhur, diantaranya adalah siapa? Imam Malik, Imam Ash-Syafi'i, Imam Abu Saud, dan yang lain-lain. Mengatakan barang siapa berhijamah, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi hadisnya kan do'if, hadisnya itu lemah. Iya, walaupun hadisnya lemah, tetapi sisi pendalilan kita bukan dengan hadis ini. Tetapi dari apa? Dari baraatul asliyah. Yaitu apa? Pada asalnya seseorang kalau berwudu, dia dihukumi terus apa? Terus suci. Sampai ada dalil yang jelas yang menghukumi dia itu jadi menjadi apa? Menjadi batal wudunya. Sementara dalil itu tidak ada yang menyebutkan itu batal. Dan itulah yang benar. Dia tidak wajib untuk apa? Berwudu dan juga tidak wajib untuk mencuci apa? Bekas dari hijamannya tadi. Karena sudah lewat pembahasan bahwasanya darah manusia itu suci kecuali dalil yang menyebutkan kecuali yang disebutkan oleh dalil bahwasanya dia najis yaitu apa? Darah apa yang najis? Darah haid dan nifas. Adapun yang lain-lain darahnya adalah suci. Jadi kesimpulannya kita mengeluarkan darah itu tidak membatalkan wudhu. Itu adalah yang benar, pendapat yang benar baik berupa hijama ataupun berupa mimisan ataupun luka dan sebagainya. Makanya nah. Imam Ahmad ibn Hanbal, ibn Ahmad bin Hanbal ketika beliau sholat di dalam penjara dalam keadaan badannya berdarah-darah karena apa habis dicambuki itu ditanya bagaimana ada sholat dalam keadaan anda masih berdarah seperti ini beliau mengatakan Umar ibn Khattab beliau sholat dalam keadaan sudah berdarah-darah karena ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi beliau tetap sholat dan itu memang apa? Memang penunjuk yang kuat bahwasanya sekedar keluarnya darah itu tidak membatalkan wudhu. Baik. Al hadis sadis wasabun. Hadis yang ke-76 wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainu bika ustahi. Mata itu adalah pengikat untuk jubur. Sahih artinya jubur, lubang kemaluan itu. Fa'idana masil ainan istatlaqa alwika. Maka apabila dua mata itu telah tidur, maka maka lubang tadi akan apa? Akan terbuka. E, maka tali ikatan tadi akan terbuka. Sehingga apa? Sehingga dia akan batal. Itu maksudnya. Tetapi apa? Rawahu Ahmad wa atau Broni diriwayatkan oleh Ahmad dan Tobroni dan tetapi apa sanadnya ini lemah. wajah Wa man nama falyatawadda. Barang siapa tidur, hendaknya dia berwudu. Hadis ini lemah, tetapi yang benar ini adalah fatwa dari siapa? Dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Bukan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan ini Hasan. Kesimpulannya dia mauquf dari Muawiyah dengan sanad yang Hasan. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan wahadhi ziyadatu fi hadal hadis inda Abi Dawud min hadis Ali. Tambahan ini datang dari eh, tambahan ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dari hadis Ali. Duna qaulihi tanpa ucapan istatlaqa al-wika yaitu tali ikatan tadi lepas. Wa fi kilal hadis eh, wa fi kilal isnadaini Di dalam kedua sanad tadi ada kelemahan, memang dia lemah. Kenapa? Karena di dalam sananya ada ada al wadim bin Atta. Walaupun dia itu soduk, tetapi hadis ini termasuk hadis yang diingkari oleh para hufat. Maka hukumnya adalah mungkar. Hadis ini mungkar. Berarti kalau demikian, apa hukum tidur orang eh, apa hukum wudhu orang yang tidur? Apakah batal ataukah tidak? Kalau semata-mata dengan hadis ini, niscaya apa? Kita tidak bisa karena hadis ini lemah. Tetapi apa? Cukuplah bagi kita hadis yang telah lewat. Hadis siapa itu? Sofan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu tentang masalah apa itu? Masalah mengusap kuf. Yang mana beliau mengatakan apa? Amarona Rasulullah SAW ida kunna safra. Rasulullah SAW memerintahkan kami, ida kami itu bersafar apa itu? Allah nang diakifatana salah satu ayamin walayal yahun. Untuk kita itu tidak me melepaskan kuf kita selama tiga hari tiga malam illa min janabah kecuali kalau disebabkan oleh apa? Janabah, hadas besar. Memang harus mandi sehingga hukumnya dilepas. Walakin tetapi ini syahidnya yaitu apa? Min baulin au gha'itin au naum. Kecuali eh, akan tetapi apa? Boleh untuk dia terus mengusap kalaupun dia itu sudah apa? Sudah kencing, sudah buang air besar dan sudah apa? Sudah tidur. Ini menunjukkan bahwasanya tidur itu memang membatalkan wudhu. Tetapi tidur yang mana yang dimaksudkan? Tidur yang mana? Iya, naum mustadrik tidur yang sampai menghilangkan akal. Karena kita sudah lewat dari hadis Anas bin Malik, karena ashabu Rasulullah SAW yang tadiruna sholat al-isya al-akhirah, summa yanamuna, summa yakumun, wala, way, eh, wayusalun, walam yatawabdo'u. Kemudian mereka sampai mereka tertidur, kemudian mereka bangkit lagi dan sholat dan mereka tidak wudhu. Maka para ulama mengatakan maksudnya adalah apa? Mereka itu tidur yang ringan atau sekedar mengantuk. Iya, sekedar terangguk-angguk dan sebagainya. Belum sampai tidur yang mustagrib, yang sampai menghilangkan akal. Baik, kita ambil yang berikutnya al hadis sabi wasabuun. Hadis yang ke-77 Wali Abi Dawud aidan Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an Innamal wudu'u ala man nama muttaji'ah. Hanyalah wudu itu kewajiban bagi orang yang tidur dalam keadaan berbaring. Wa fi isnadihi dha'fun aidha. Di dalam sanadnya ada kelemahan juga. Iya, karena hadis ini hadis yang mungkar. Para ulama mengingkari hadis ini terhadap siapa? Abu Khalid Ad-Jaulabi. Memang eh, ah, apa? Abu Khalid Ad-Jalani. Diingkari oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain-lain. Menunjukkan apa hadis ini tidak bisa menjadi dalil. Dan disebabkan oleh dalil ini terbentuk apa? Terbentuk madhab yang ketujuh tentang masalah kapan tidur itu membatalkan wudhu. Sebagian ulama yang mereka masuk di dalam madhab yang ketujuh dalam masalah ini mengatakan apa? Kalau tidurnya itu berbaring, maka dia batal wudhunya. Dalilnya apa? Ini diantaranya. Tetapi apa? Hadisnya do'if. Sehingga yang benar adalah apa? Yang terpandang bukan masalah dia itu berbaring ataukah duduk, apakah duduknya itu duduk yang yang mustakir, yang betul-betul mantap, seperti yang diucapkan Imam Syafi'i dalam Al-Um, ataukah duduknya itu duduk yang tidak mantap dan sebagainya yang menyebabkan kemungkinan lubang tubuhnya itu masih terbuka. Yang terpandang bukan itu semua, tetapi apa? Selama akalnya masih ada, maka wudhunya sah. Tapi kalau akalnya hilang, berarti apa? Wudhunya batal. Itulah yang terpandang di dalam masalah ini. Baik. Adapun kelanjutannya di waktu yang akan datang insya Allah, wallahu taala a'lam. dalam uh, boleh uh, bolehkah korban korban untuk orang yang telah meninggal dan uh, apa hukumnya bagi sahabat sahabat anak ni yang yang yang di, di diwakilkan untuk menyembelih korban tu yang difatwakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya e, menyembelih kurban atas nama orang yang meninggal itu tidak disyariatkan. Karena Rasulullah SAW beliau teramat cinta kepada Hamzah bin Abdul Muttalib yang terbunuh di perang Uhud, tapi tidak pernah ada satu dalil pun yang menunjukkan beliau apa itu berkorban atas nama Hamzah ataupun para sahabat yang lain yang meninggal lebih dulu dan sebagainya. Sementara agama itu telah sempurna, sehingga apa ini tidak disyariatkan. Tapi sebaiknya apa? Sebaiknya seorang anak dia menyembelih kurban sudah lillahi ta'ala, maka pahalanya akan sampai pada dia dan sampai kepada kedua orang tuanya. Karena anak adalah apa? Adalah hasil amal dari kedua orang tuanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami itu menghidupkan orang-orang kami akan menghidupkan orang-orang yang mati dan kami mencatat apa yang mereka amalkan dan mencatat jejak-jejak mereka, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Sementara apa? Anak adalah bagian dari jejak orang tua. Maka apapun amal soleh yang dilakukan anak, orang tua akan mendapatkan pahala. Karena anak adalah bagian dari apa? Bagian dari amalan orang tua. Hasil dari apa? Perbuatan orang tua. Sebagaimana ini yang dirosihkan oleh Syekhuna Yahya juga. Bahwasanya tidak perlu kita meniatkan ini adalah atas nama orang tuaku yang meninggal. Tidak usah. Kenapa? Karena begitu anak beramal soleh, orang tua langsung dapat pahala. Tidak perlu kita takut. Dalilnya apa? Beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Lahab Tabat yada abihi labi wa tab. aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat bagi dia, harta dia dan apa yang dia usahakan. Maksudnya apa? Harta dan anak. Karena anak adalah minkas di abih. Dari amalan orang tuanya. Jadi itu kesimpulannya wallahu a'lam. Berarti kalau dia disuruh untuk melakukan itu hendaknya apa? Tidak usah, tapi dia kasih jalan keluar yang menggembirakan tadi. Demikian. Daripada malah tertolak, sia-sia e, rugi kehilangan uang barangkali berapa 700 atau 800 ringgit. Bayang. Oh, Misalnya tambah, mana orang yang sumber dia kuatkan muzahara itu berdalikan, mana yang selesai memberikan gambar hmm. sebaiknya yang pertama, dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullun yu'khadu min qawlihi wa yuraddu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh siapa Imam atau eh, tabrani di dalam Al-Kabir. Jadi ini bukan hanya kalam Imam Malik sebagaimana yang terkenal di kalangan ikhwah kita, Insalam Malik. Kalam Malik pun sudah cukup bagus, tapi ini bukan hanya kalam Imam Malik dan juga bukan hanya kalam siapa Al-Hakam bin Kutaybah, rahimahullah taala. Bahkan lebih tinggi dari itu, ini adalah sahih dari siapa? Dari Mujahid dan juga sahih dari Ibnu Abbas dan dan juga sanadnya Hasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Kalau Rasulullah SAW sudah bersabda, maka tidak ada satu makhluk pun di alam semesta yang berhak untuk untuk apa? Untuk menentangnya. Itu harus kita pegang baik-baik. Allah Taala berfirman, "Fala yahdharilladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi syariat Rasulullah, amr itu bukan hanya perintah, tapi keumuman syariat. Hendaknya dia takut untuk tertimpa fitnah atau maksudnya fitnah adalah penyelewengan atau dia akan tertimpa siksaan yang pedih. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa? Qala Allahu Azza wa Jal, wa man adlamu mimman yadhabu yakhluqu ka khalqi. Allah yang berfirman, bukan hanya ajaran Rasul, bahkan Allah. Allah berfirman di dalam hadis Qudsi, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencoba meniru seperti aku mencipta. Ini kalimat yang amat jelas dan dalil terlalu banyak untuk masalah gambar. Ini yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, hendaknya dia membaca membaca kitab sirah Imam e, apa? biografi Imam Ibnu Utsaimin yang warnanya kuning itu, biografi yang paling lengkap yang pernah kita dapati. Di situ disebutkan dengan apa? Dengan rujukan yang kuat sekali bahwasanya Imam Ibnu Utsaimin telah rujuk dari pendapat yang dulu. Kalau dulu memang beliau didatangi oleh para hizbiyun menggambarkan oh ini Kamera itu beda dengan gambar. Kamera itu yang berbuat matahari, kita nggak berbuat. Padahal matahari yang dijebak cahaya oleh siapa? Oleh manusia juga. Yang berbuat manusia. Ah, Imam Ibnu ini dikasih tahu gitu, ya sudah. Berarti ini adalah bukan amalan manusia. Dan lagi pula ini tidak mustahil dan begini dan begini. Tapi di dalam kitab yang terakhir beliau sudah apa? Sudah rujuk. Rujuk dari dari apa itu pendapat tulisnya apa? Tulisnya gambar dan sebagainya. Dan kita sudah mendapatkan juga beberapa fatwa beliau yang lain yang menunjukkan memang apa beliau mengharamkan itu. Wallahu a'lam. Bergambar maksudnya bergambar dengan kamera bukan Apapun sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin juga di dalam risalah tersebut dan juga dijelaskan oleh siapa? Syekh Soleh Fauzan dan juga sebelum mereka berdua yaitu siapa? Yaitu Imam Ibnu Baz. Sama saja apakah dia dari fotografi ya ataupun yang lain-lain. Karena apa itu semua adalah meniru Allah di dalam mencipta. Bahkan apa semakin mirip semakin sesuai dengan firman Allah Taala tadi mencoba meniru. Semakin mirip malah semakin semakin apa semakin terancam. Maka hendaknya kita berusaha menjauh sanggup sanggupnya. Karena Memang ini adalah minal kabair. Sebagaimana ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa bahwasanya taswir dalam arwah adalah minal kabair. Termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Maka kita hindari sebisa-bisanya. Sekarang malam keberapa? Malam kedua ya. Insya Allah kita masih di hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Amal soleh apapun, berupa apa? Berupa tenaga, membantu saudara, atau berupa apa harta bagi barangkali ada tetangga-tetangga yang kekurangan dan sebagainya atau berupa apa kalimat thayyibah itu semua juga bagian dari grup bagian dari apa bagian dari amal soleh atau dengan puasa-puasa sunnah atau dengan apalagi banyak membaca Al-Quran juga terutama zikrullah karena zikrullah adalah akbar sebagaimana firman Allah Ta'ala nah, ini kesempatan kesempatan emas di mana amal kita itu dilipatkan luar biasa Anda tentang puasa penuh sepanjang Indonesia. Sepanjang. Kalau jalur yang khusus itu tidak ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Bas rahimahullah taala ketika beliau membantah orang yang mengatakan ini adalah bid'ah, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan puasa di sini bukan puasa dengan niat puasa tanggal 1, puasa tanggal 2, bukan. Tapi puasa mutlak, yaitu dia bagian dari amal soleh. Kecuali untuk yang tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, itu memang apa? Dalil khusus. Tukafiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang berikutnya. Memang itu niat khusus memang puasa tanggal 9. Adapun untuk yang tanggal 1 sampai tanggal 7, maka itu adalah apa? Masuk di dalam keumuman puasa mutlak. Masuk di dalam keumuman amal soleh. Makanya kalau ada yang mengatakan apa itu siamu asar, yaitu puasa 10 hari, ini adalah mimbah di yaitu apa? Secara umum, walaupun tentunya nggak boleh kita puasa 10 hari benar-benar, tanggal 10 haram untuk kita berpuasa. Tapi maksudnya secara umum adalah 10 hari, padahal cuma 9. Makanya telah datang dari hadis Aisyah, dan itu adalah di Sahihain. Beliau mengatakan, Ma ra'aitu Nabi SAW yasumu asyron fi Hijjah. Belum, aku nggak pernah melihat Rasulullah SAW itu puasa 10 hari di Hijjah. Dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti puasa itu bid'ah, tetapi apa? Rasulullah SAW memang tidak berbuat itu. Sementara Rasulullah menyebutkan dengan lafaz yang umum, yaitu apa? Berupa al-amalus soleh. Maka terserah dia beramal soleh apapun. Itulah yang dimaksudkan. Dan ulama yang lain mengatakan Rasulullah sibuk dengan apa? Dengan jihad dan yang lain-lain. Sehingga terkadang beliau mengatakan puasa ini utama, tapi beliau sendiri terkadang apa? Tidak melakukannya. Karena apa? Ada kesibukan yang lain. Bukan berarti bukan berarti bid'ah. Wallahu a'lam. Okey, anak-anak tanya pasal zikir. Zikir ketika majlis. Ya. Maksudnya macam majlis ni. Ya. Maksudnya kita boleh berzikir. Iya. Semua, dalam semua kondisi. Saya pernah, anak pernah tanya kepada Syekhuna Yahya dan yang lain-lain. Kalau tak salah Syekhuna Yahya yang anak tanya langsung, maksudnya majlis ini majlis apa? Beliau mengatakan dalilnya umum sehingga apa majelis terserah, majelis zikir atau sedang majelis apa? Majelis kahwa sedang minum kopi, burak-burak dengan teman. Nah, di sela-sela ketika kita diam kita berzikir. Istighfar atau mungkin zikir yang lain tasbih, tahmid, takbir, terserah, bebas. Terus bagaimana dalam majelis ilmu kita berzikir? Itu biasa para pola betul elem berzikir sambil mendengarkan uh, mujarisnya mengajar, bisa itu. Lidahnya berzikir itu bisa. Tanpa apa? Tanpa dia terganggu konsentrasinya. Sementara apa? Tolabul ilm ini juga bagian dari zikir. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Itu juga bagian dari zikir. Sebagaimana yang sebelum Ibnul Qayyim yaitu siapa? Imam Al-Qadhi Iyad. Menyebutkan bahwasanya zikrullah ada dua macam. Yang pertama adalah zikir yang ma'ruf itu zikir dengan lidah. Yang kedua adalah zikir dengan apa? At-tafakkur fillah. Kita memikirkan Allah. Nah, masuk di situ adalah apa itu? Zikir majelis halal haram itu adalah kita memikirkan Allah, memikirkan sifat-sifatnya, memikirkan syariatnya, itu bagian dari zikir. Maka ini tadi juga sebenarnya kita berzikir, karena kita sedang apa mengingat Allah dan syariatnya dan hikmah-hikmahnya dan sebagainya. Itu bagian dari zikir. Wallahu a'lam. Jika masuk surat Jumat, ketika mendengar Nah itu bagian dari zikir. Karena khutbah itu adalah bagian dari zikir. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan uh, waktu itu dibagi menjadi menjadi lima ya lima pembagian kemudian ketika ketika imam itu sudah keluar itu keluar dari dari rumah atau wakil malaika maka para malaikat apa menutup suhu-suhunya itu lembaran yastami'una zikir untuk mendengar zikir menunjukkan apa bahwasanya ada kemudian khotbahnya para khotib itu adalah apa adalah zikir maka kita dengarkan khotbah dia itu adalah bagian dari zikir Oh, maksudnya kita boleh berzikir. Ya, maksudnya. Ya, itu berarti apa? Zikrul khalq. Istilahnya zikrul khalq. Nah, itu bagian apa tadi ya? Zikir, zikrul khalq. Karena masing-masing ada ada bidangnya zikir itu. Wallahu a'lam. Baik, ambil dulu yang di dalam.